Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat wal InsyaAllah kesehatan ini terus menyertai kita dan seluruh saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita dan semua orang yang berbuat baik kepada kita ila yaumil nalqallah taala insyaallah sampai kita nanti meninggal husnul khatimah amin Allahumma amin Bapak Ibu sekalian menyambut uh, hari raya kurban malam hari ini majelisnya akan bahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. salam Insyaallah kita ambil barokahnya, insyaallah kita ambil manfaatnya dan kita gali sebanyak mungkin sehingga e, peringatan Idul Kurban yang tiap tiap tahun ya kita disunahkan untuk sholat Aid, disunahkan untuk menyembeli kurban itu bisa kita ambil hikmahnya. Hikmahnya gak mungkin habis. Tiap digali pasti akan muncul hikmahnya. Yang mau mencari pasti dapat menjadi Ya, manjad wajat wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan man, mendapatkan. Kalau kita sungguh-sungguh cari hikmahnya Allah ya pasti akan dapat hikmah dari dari Allah. Tapi kalau kita nyantai-nyantai saja ya dapatnya santai-santai saja. Kita mulai dulu dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Qur'an di situ disebutkan fatan, seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim as. seorang pemuda. Tidak dikatakan orang tua. Bukan syekh, tapi fatan, seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Pemuda yang namanya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal di kala mudanya. Dikenal perjuangannya bukan ketika tua, tapi dikenal perjuangannya di masa muda. Nabi Ibrahim berjuang betul pengen merubah kaumnya menjadi orang-orang yang mengesahkan Allah taala, ngabdi kepada Allah, nyembah Allah itu sejak masa mudanya. Ini poin nomor satu Bapak Ibu sambil diminum yang sudah dapat minumannya. Berarti kita itu jangan nunggu nanti kalau sudah tua. Ya Bu, ya. Bapak Ibu kira-kira sudah tua belum? Belum. Belum. Jadi ngomongnya jangan nanti kalau sudah tua jangan ngomong seperti itu karena sekarang sudah yang sudah tua sudah tua, yang masih muda masih masih muda. Artinya tasbih lil khair itu nggak boleh. Untuk yang baik jangan kita katakan nanti, nanti, nanti. Untuk yang baik jangan seperti itu. Yang baik itu harus segera. Ya, yang baik harus segera. Termasuk diantaranya kalau kita mau nyampaikan ilmu, mau memberikan nasihat, jangan mengatakan kamu masih kecil, nggak boleh ngasih nasihat. Ini salah. Anak kecil maupun orang tua, siapapun orangnya diperintahkan watawal sobil hak, watawal sobus sober. Saling memberikan nasihat. Hanya saja memang ada caranya. Kalau anak kecil ngomong sama orang tua itu ada caranya. Jangan anak kecil ngomong sama orang tua, "Pak, jenengan mengke badhe swanten ten griya kula jam pinten?" Ini salah atau benar? Kelihatannya halus ya. Ya, tapi salah atau betul? Salah. Salahnya di mana? Soal. Masa orang tua soal enggak anak kecil. ini kan salah. Bahasanya salah. Jadi cara ngomongnya kepada orang tua itu juga ada aturannya. Meskipun orang tuanya salah. Meskipun orang tuanya nggak benar, yang lebih tua usianya tidak tidak benar. Anak muda tetap punya aturan sopan santun kepada orang tua. Jangan asal ngomong saya benar, dia salah. Nah kalau saya benar, dia salah, terus kita sampaikan dengan cara yang salah, maka nanti kita juga akan dikatakan oleh orang lain, kamu salah, saya benar. Paham maksudnya? Jadi setiap orang harus bisa menempatkan anak kecil boleh ngasih nasihat yang lebih tu, tua. Sudah seharusnya yang lebih tua menasihati yang mu, yang muda. Nah, keberhasilan itu diraih di masa muda. Jangan nunggu nanti. Ini nasihat buat yang yang masih muda. Dulu Bu, dulu Pak, hadirin semua pendengar dimanapun Anda berada. Orang itu jadi wali umur 15 tahun. 14 tahun, 15 tahun sudah jadi wali. Itu dulu. Kalau sekarang dulu itu wali apa? Wali ben, wali murid. Bisa melihat yang gaib itu serasa nyata. Contoh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semua saya rasa sudah tahu ceritanya. Tapi untuk ngasih contoh yang namanya kasus bisa melihat e, menembus tirai kegaiban ya. Misal ya, saya di sini, di belakang tembok ini saya bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Kalau saya bisa lihat berarti saya menembus tirai kegaiban. Kegaiban apa? Gaib yang tidak kelihatan mata sa saya. Kata anak muda sekarang, bisa Bib, gimana? Kasih aja kamera CCTV. Lain bukan begitu. Ini yang lang langsung. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu lagi ceramah khutbah Jumat, itu bisa lihat pasukan yang jaraknya kurang lebih 500 kilo. Solo Jakarta. Kurang lebih Solo Jakarta. Pasukan lagi perang di Jakarta. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi khutbah Jumat di Solo, misal ya, untuk gambarkan Madinah dan posisi pasukan yang 500 kilo jauhnya. Baru asyik ceramah tiba-tiba bisa ngomong, "Wahai Syariah pimpinan pasukan, naik kamu ke atas bukit." Wahai pimpinan pasukan, naik kamu ke atas bukit. Ajak anak buahmu naik ke atas bukit. Yang luar biasa setelah pasukan itu kembali satu bulan kemudian. Karena dulu tuh perjalanan itu nggak nggak cepat ya. Lamanya pertempuran, kemudian selesai pertempuran pulang butuh waktu satu bulan. Setelah satu bulan ketemu Ditanya sama orang-orang Madinah, satu bulan yang lalu apa yang terjadi waktu khutbah Jumat? Kok Khalifah Umar bin Khattab nyebut-nyebut nama kamu di tengah-tengah khutbah? Maka dijawab, ya sebulan yang lalu kami mendengar di hari Jumat saat kami terdesak oleh pasukan musuh, kami mendengar suara Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kami naik ke atas bukit kami pun nurut naik ke atas bukit maka kami bisa memenangkan pertempuran coba dilihat Perhatikan. Ini yang hebat dua ini. Yang satu, sahabat yang di sana kupingnya yo ya apik. Telinganya ba bagus. Misal kita punya handphone, handphonenya bagus, sinyalnya bagus, pulsanya full unlimited. Wah, ini pulsanya un unlimited. Full mau dipakai nggak mungkin mati. Deket sama tower nyambung langsung. Jadi sinyalnya nggak mungkin turun nggak ada sinyal hilang apa tuh muncul hilang muncul hilang nggak ada muncul terus kurang satu digit nggak nggak pernah kita buat telepon telepon ke siapa kebetulan kok telepon Ustadz Novel ya telepon Ustadz Novel pas ada di atas gunung sinyalnya kira-kira nyampe enggak biar pet kadang muncul kadang hilang yang telepon saya sebagus apapun yang nggak bisa masuk yang salah siapa yang telepon atau yang ditelepon sinyalnya Bukan yang telepon, bukan yang di telepon. Ternyata sinyalnya bagus. Sinyalnya ba bagus. Lah kalau speakernya mati terus gimana? Halo? Halo? Enggak dengar apa? Enggak dengar apa-apa. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suaranya bisa terdengar jarak 500 kilo, sahabat-sahabat yang lagi berperang, telinganya bisa mendengar suara yang disampaikan dari 500 kilo. Khalifah Umar bin Khattab bisa melihat pasukan yang perang jarak 500 kilo. Inilah yang disebut mukasyif. Bisa kasyaf, bisa menembus tirai ke gaiban. Tidak ada urusannya dengan jin, demit, setan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Bisa? Uh, monggo tunjuk. Eh, sudah habis. Saya itu maksudnya mau minum gitu loh. Loh, mesti pitu dewe aku. Yang lain dapat susu, saya dapatnya teh. Curang tuh panitia. Iya. Boleh saya lanjutkan? Sampai di mana tadi? Hah? Menyingkap. Yang dihiling cuma menyingkap dok. Menyingkap tirai kegaiban atau kesuk. Mas Roni tolong refupnya dikurangi. Ekonya. Tes satu dua. Iya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab bisa menyingkap tirai kegaiban. Apakah beliau seorang nabi? Bukan. Beliau siapa? Seorang soha, sahabat. Inilah yang dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu mewarisi apa yang dimiliki oleh para para nabi meskipun kursnya beda. Ya, kursnya beda. Kualitasnya tidak sah sama. Namanya sama, kualitasnya enggak enggak sama. Karena enggak mungkin kualitas yang dimiliki ulama sama dengan kualitas yang dimiliki nabi itu tidak tidak mungkin. Judulnya udah beda. Nabi ya nabi, ulama ya ya ulama. Nah, tingkat kekasyafan seperti ini ternyata diwariskan dari satu wali ke wali yang yang lain, turun temurun terus. Turun temurun dari wali ke ke wali. Nah, orang dulu bisa seperti itu umur 14 tahun, 15 tahun, 12 tahun udah bisa. Nah kita umur segini bisanya apa? Lalu nonton sing nyoto eh bureng kok ya. Yang nyata aja itu bu bureng butek, apalagi lihat yang tidaknya nggak nyata. Lah yang nggak nyata itu bukan yang dimaksud lihat jin, demit dan lain sebagainya. Kadang ada orang dianggap lihat jin dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Bisa lihat jin itu nggak enak, Pak. Bener nggak enak. Wong saya aja nggak bisa, nggak enak apalagi kalau bisa. Ya bisa lihat jin tuh nggak enak. Kenapa? Ngapunten seperti yang saya, saya sampaikan, lihat yang nyata aja sebagai mumet. Macam-macam kan bentuknya. Ada yang dilihat menyenangkan, ada yang dilihat kita jadi jadi pusing. Pusing kenapa? Mungkin lihat orang yang pas jatuh, ya kemudian lukanya banyak. Kita lihat kan lihat darah jadi nggak nggak enak. Nah sekarang kalau ketaan motor jin modelnya macam-macam, padahal jin itu modelnya baga bagaimana ya ora perlu Lihat jin modelnya macam-macam. Oh, dikira jin itu pocong. Enak tenang. Cung cung cung gitu ya. Dikira pocong, wah oh, pocong gitu ya. Kalau jin itu pocong diparani wong akeh, kayak ini ditarik didol. Orang zaman sekarang. Ya, bukan seperti itu. Jin itu wajahnya menge mengerikan. Bentuknya anehnya luar biasa aslinya. Tapi jin bisa berubah ubah. Kebanyakan jin itu kalau dalam rumah wujudnya ular. Makanya kalau ada ular dalam rumah, rumahnya bukan di tepi sawah, di kota, kok tiba-tiba ada ular, tidak boleh langsung dibunuh. Rasulullah SAW melarang langsung bunuh. Terus bagaimana? Peringatkan dulu, hei ular, keluar kamu dari rumah sini. Nah kalau dia jin nanti dia nurut mesti pergi. Kalau ternyata dia nggak mau pergi, maka boleh ditangkap, boleh di, dibunuh. Kalau ternyata itu jin, maka tidak bersalah yang membunuh. Hati-hatinya Nabi Muhammad SAW kepada bangsa jin. Jangan sembarangan membunuh jin. Sampai seperti itu. Karena bisa jadi yang dibunuh adalah jin muslim. Kalau sampai bunuh jin muslim, berarti Anda membunuh seorang muslim. Hukumnya sama dengan membunuh muslim yang lain. jadi enggak Rasulullah SAW? jadi ya? Sayangnya seperti itu. Nah, kewalian-kewalian seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan masih kecil udah dapat. Nah kalau kita dapatnya apa? Sampai umur segini loh dapatnya apa? Bu, jangan sampai umur segini dapat apa? Bapak. Pak, sampai umur segini dapat apa? Anak. Yang dibahas orang sekarang yang dapatnya sampai umur segini dapatnya apa? Alhamdulillah saya bisa beli motor. Yang dibahas itu. Saya umur segini dapatnya apa? Alhamdulillah saya udah bisa beli rumah, saya punya sawah. Itu enggak Ah, eh, gak hitungan itu, blas. Meskipun punya istana segede apapun, gak kanggu. Ya, punya anak sebanyak apapun, gak kepake itu bukan pencapaian. Pencapaian itu kalau kita umur sekian udah bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Loh ini, ini, ini luar biasa ini. Mimpi kanjeng Nabi, tapi kanjeng Nabi mesem lu ya. Oh saya mimpi kanjeng Nabi terus diperenguti. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu berarti marah Rasulullah sama kamu sallallahu Lihat Rasulullah tersenyum bahagia. Ini sebuah penca pencapaian. Nah kita sampai umur sekian apa yang sudah kita capai? Apa? Untuk akhirat kita nih apa yang sudah kita kita capai? Itu yang harus kita pikirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda dibakar hidup-hidup dengan api yang kayu bakarnya dikumpulkan selama satu bulan. Pengumpulannya di alun-alun, alun-alunnya dikeruk, dibuat berlubang, diisi kayu bakar, kemudian dinyalakan apinya, panasnya itu setinggi satu kilo setengah. Burung yang terbang di atasnya terpanggang hidup-hidup dan mati seketika. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam sana tidak terbakar sedikit pun. Padahal apinya membakar yang lain. Ini sebuah pencapaian. Kira-kira bagaimana? Berarti kita ini sudah termasuk sukses belum? Telat atau kasep? <laughs> terlambat atau udah terlanjur ini? Sudah terlanjur begini ya, sudah terlanjur begini. Tapi tidak ada kata ter terlambat gak ada. Cuman kita ngukur nih loh. Kita kan punya anak ya Bu ya. Bapak punya anak kan? Kalau anak udah gede punya cu, cucu, jangan sampai cucu kita seperti anak kita. Jangan sampai anak kita seperti ki, kita. Kita berpikirnya bagaimana anak-anak kita, cucu kita itu usia 14 tahun, 13 tahun jadi wali Allah. Mikirnya harus begitu. Jangan mikirnya ini nanti pokoknya umur 17 tahun S1. Banyak itu. 17 tahun S1 itu banyak. 18 tahun S1 banyak misal gitu ya. Walaupun itu juga nggak banyak umur segitu. Umur 24 sarjana S1 itu banyak. Tapi kalau umur 13 tahun jadi waliullah ini langka. Ini langka. Lah, kita berpikirnya ke sana. Masalah sekolah biarin sekolah, nggak usah dipikirin. Sekolah akan jalan dengan sendiri. Yang bodoh akan bodoh, yang pandai akan pan pandai. Betul atau betul? Salah. Oh betul kabeh. Yang bodoh akan bodoh kalau tidak dididik. Didik. Kalau dididik nanti insya Allah kan rodok pin, pinter. Yang pinter kalau dididik akan semakin pin, pinter. Tapi itu belas nggak penting. Karena ujung-ujungnya apa tuh? Pinternya sekolah nanti untuk ngurus dunia, nanti dapat harta, selesai nilai ahli wa, waris. Ini benar. Tapi yang yang kita fokus urusan akhirat nih loh, mencetak manusia menjadi wali Allah. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya nomor satu adalah bapaknya harus jadi orang soleh dulu. Nah, ini bapak-bapak ini. Siapa yang sudah punya anak coba angkat tangan. Wah, yang lain mau angkat tangan pakai wo. Yang sudah punya cucu coba angkat tangan. Oh, banyak yang punya anak, banyak yang punya cucu cucu. Saya mau nanya, kalau misal saya buat bangunan buat sebuah bangunan seindah mungkin. Bangunan seindah mungkin. Orang yang lewat akan berdecak kagum, betul kan? Decak kagumnya manusia itu macam-macam. Kalau Solo itu modelnya di antaranya Edian. Nah, ini Solo. Ini kalau daerah Jawa Barat gila bener. Ya kan? Kalau orang Barat apa? Incredible dan lain sebagainya. Kalau muslim yang kena subhanallah. Ya, muslim sing rada orang kena keren. Ya, ini rada orang, orang kena, ya kan keren, keren, keren, keren ki itu itu kondi ya wallahu alam. Ada yang bilang itu seorang kiai, keren itu ketek leren bib gitu ya. Ada kan Kiai Anwar Zahid itu bilang keren itu ketek leren. Ini ya, coba kita lihat yang muncul apa? Paling pol manusia mengatakan ya begitu. Wow. Wow, subhanallah, keren, menakjubkan, gila bener, ya kan? Paling itu Ebian, cuman begitu, segitu, apapun, pinter sak pinter-pinternya. Subhanallah, luar biasa. Cuman sampai di situ nanti pujian manusia. Setelah itu dipuji lagi enggak? Belas. Jangan diingat enggak? Paling satu dua orang yang mengingat, ya kan? Satu dua orang. Tapi kalau kita men cetak anak kita jadi wali besar. Jadi wali Allah. Contoh, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kecil yatim piatu. Tapi bapaknya pengen anaknya jadi wali. Bapaknya pengen anaknya jadi wali. Bapaknya mengatakan saya ini orang bodoh. Padahal nggak bodoh. Bapaknya itu hidupnya dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Cuman nggak bisa baca tulis. nggak bisa baca tulis. Setiap kali datang pengajian angkat tangan. Ya Allah, jadikan anak saya seperti ulama itu. Nangis, minta betul. Pingin anaknya jadi wali. Lain dengan kita orang tua zaman sekarang. Begitu lihat orang kaya lewat, ya Allah, jadikan anak saya sugih kaya ngono. Ya kan? Ojo karo ojo kaya kae lo, kae, ojo kaya kae. Jangan, yang seperti itu. Fokusnya itu ke ke sana, ke dunia. Tapi ayahnya Ghazali enggak, yang difokuskan anaknya jadi wali Allah, Hasilnya sadar ajalnya mau tiba, ajalnya mau tiba. Punya warisan dikit, punya warisan sedikit. Datengin sahabatnya. Wahai sahabatku, kelihatannya kok ajalku sudah mau tiba. Lu ajal mau tiba aja ngerti kok. Nah kita itu ajal tiba nggak ngerti ujuk-ujuk teko malaikat Israel mati. Ya kan? Lain dengan orang-orang soleh terdahulu, ajal mau tiba tuh ngerti. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin juz 4, nanti di situ dikasih kisahnya orang-orang soleh yang mau meninggal dunia. Kapan-kapan pengen saya buat buku kok. Mau kalau saya buat buku? Alah, yo ya, tewas tak gawe ya ora dituku. Kesel-kesel gawe gitu ya. Dibaca enggak dibaca, dituku yo ya ora wajah. engko dipajangan simpen tok ya. Untung saja nanti punya anak cucu yang membaca alhamdulillah. Saya pengen buat ini ide baru ini, ya. Cara mati orang soleh. Judulnya nanti apa terserah ya. Ya, cara mati orang so, soleh. Jadi kisah-kisahnya orang soleh ketika mau meninggal dunia. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Mau ditiru? Awas itu ya. <laughs> Niru coro mati ini. Ya. Bagus. Orang-orang soleh meninggal dunia. Wong saya ini ketemu di Solo satu, Surabaya satu. Yang satu tahun 80, yang itu tahun 90-an. Ya, satu tahun 80-an, satu tahun 90, 90-an. Itu mau meninggal udah ngerti kok. Mau meninggal tuh ngerti pamit sama keluarganya. Yang satu ayahnya Habib Syekh. Ayahnya Habib Syekh itu mau meninggal pamit. Saya mau meninggal. Coba bayangkan, mangkat neng masjid dadi imam, terus ngomong karo yang di belakangnya di sop pertama. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya tolong kamu gantikan saya ya. Lo kok enak betul? Kok enak sekali. Mau meninggal kok Pak pamit, bisa ngerti begitu. Ini orang-orang soleh ter terdahulu Habib Hasan yang ada di Surabaya. Mau meninggal ya pamit. Nah, Ayahmu ini mau meninggal hari ini jam sekian. Coba bayangkan, mau meninggal sampai jamnya disebutkan. Pamit. Orang dulu seperti itu, mau meninggal pamit. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ketika mau meninggal putrinya dipanggil. Dibisi, nangis putrinya. Dibisi. Jadi kalau ada wali bisi anaknya, anak aku mau meninggal. Itu yang niru kanjeng Nabi, bukan mengada, mengada-ada. Fatimah, saya mau meninggal. Nangis Fatimah Zahra. Kan ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ibu beliau. Kamu waktu itu kok sebelum ayahmu meninggal di BCI kamu nangis. Setelah di BCI, yang kedua kamu tertawa. Saya nggak melihat kesedihan dan kebahagiaan itu kok bersamaan secepat itu kecuali hari itu. Ada apa? Dijawab, hmm, saya waktu itu nggak mau jawab karena itu rahasia. Tapi sekarang ayah saya kan sudah meninggal. Maka saya akan ungkapkan rahasianya. Waktu masih masih hidup ditanya ada apa tadi nggak dijawab karena itu rahasia. Setelah Rasulullah meninggal dunia sallallahu maka dijawab. Yang pertama ayah saya bisiki saya, saya akan meninggal. Kurang lebih begitu. Saya nangis. Atau nah, saya dibisiki, jangan khawatir. Dari seluruh keluargaku yang paling cepat nyusul adalah kamu. Mesem. Coba kalau jenengan yang dibisiki begitu. Kacau. Ojo, jangan, liane. Fatimah Zahra senyum anak-anak, senyum luar biasa. Kenapa senang? Karena beliau akan segera ketemu sama ayahnya. Buat apa hidup di dunia nggak bareng sama Rasulullah SAW? sumpah adanya, sumpah Maka senang kalau bisa nyusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya tersenyum dan betul. Sayyidina apa Sayyidatuna Fatimah Zahra itu nggak lama kemudian meninggal menyusul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kok sampai bab meninggal-meninggal tadi kita bahas apa toh jane iki? Hah? Coba coba dari sini dulu coba. Bahas apa? Bakar tidak mempan. Enggak itu kebablasan. Setelah itu apa coba? Hah? Di sini dulu. Hah? Korban ya, di sini. Ya, yang paling tepat yang di kiri saya ini. Dan depan tadi ini. Paling tepat. Yang lain benar. Tapi yang paling tepat yang mendekati ini yang terakhir ini. Yang, yang sebelahku orang orang mudeng ya kebangetan ya. ya, cara mendidik anak soleh. Biar anaknya jadi jadi wali Allah. Nah, orang-orang soleh terdahulu itu sampai tingkat kewaliannya tuh bisa mengerti akan meninggal dunia kapan itu bisa mengerti termasuk diantaranya ayahnya Imam Ghazali udah ngomong kepada temannya, saya mau meninggal, ajal saya udah deket. Nih, saya titip sedikit uang. Tolong uang ini gunakan untuk ngurus anak saya kalau anak kalau saya meninggal dunia, anak saya tolong diurus biar hidup bareng sama kamu. Tolong ya, uang ini gunakan untuk ngajari anak saya bisa baca dan tulis. Biar anak saya jadi orang yang alim, yang berilmu, yang soleh. Benar si bapak meninggal, anaknya diambil oleh temannya dan temannya yang dititipi bukan teman yang kaya. Podo-podo orang duit duit. Cuman punya il ilmu. Ilmunya apa? Baca tuh, tulis. Dididik. Uang warisannya habis. Warisannya habis. Maka ngomong sama Imam Ghazali dan kakaknya Ahmad. Ya Muhammad, ya Ahmad, uang warisan dari bapakmu udah habis. Jujur, saya mau makan buat diri saya sendiri aja nggak ada. Apalagi untuk kamu ber, berdua. Saya nggak punya uang. Nanti kalau kamu berdua hidup sama saya mati bareng awak dewi. Ya, lebih baik kamu berdua saya arahkan tinggal di pesantren biar dapat ilmu lebih banyak. Di pesantren itu juga gratis makan, gratis mie, minum. Jadi menyambung nyawa terlaksana, ilmu wasiat ayah kamu juga terlaksana. Maka Imam Ghazali berkata, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ilmu ayakuna illa lillah." Dulu saya dan kakak saya cari ilmu bukan karena Allah, cuman gara-gara pengen nyambung nyawa. Tapi ilmu itu tidak mau dicari kalau bukan karena Allah. Akhirnya ilmu itu menuntun saya untuk melakukan semuanya karena Allah. Artinya kalau kita datang pengajian cari teh seperti saya ini nggak apa-apa. Oh pengen dapat tehnya dulu juga bu? Boleh, pengen dapat rotinya juga boleh, pengen dapat susunya juga boleh. Jangan kita paksa orang suruh ikhlas di awal. Sing ikhlas, sing ikhlas. Saya itu kalau ada orang mau sodakoh sing orang ikhlas. Mengger ikhlas mesti sidik. Ya kan? So ikhlasnya pasti se dikit. Makanya yang gak ikhlas, kamu gak ikhlasnya berapa? Saya kalau 5 juta gak ikhlas, bawa sini sudah. Nah, timbang 100 rupiah ngomongnya ikhlas gitu ya. Ya justru yang dia gak ikhlas itu yang yang ikhlas. Ya kita kalau ada teman mau hadir pengajian jangan dibilang kamu harus begini, kamu harus biarin datang. Perkara datangnya itu mau duduknya selonjor boleh. Sampai pengajian cuma tidur saja juga, Bu. Boleh. Enggak apa-apa. Kan mending tidurnya di pengajian timbang tidurnya di di net club. Kan medeni ya. Monggo diunjuk. Dari tadi mau minum aja enggak enggak enggak bisa. Sudah saya sindir panitia, Ustaz kok mung teh, sing liyane susu. Ya ora metu-metu metu metune yo teh. Udah nih takdir ilahi harus minum teh. Disyukuri apa yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau sampai nggak keluar susunya kebangetan tenan. Ya Beb, coba Beb dibuka itu apa Beb? Sama nasib kita Beb. Ternyata Habib Muhammad sama saya sama-sama dapat teh. Walitu syahikal laban Susu sama teh itu ya jauh berbeda. Alhamdulillah. Jadi orang dulu nawaitunya itu hasilnya karena niatnya pengen anaknya jadi wali Allah meskipun tidak sempat didik, meskipun nggak sempat didik karena niatan yang kuat, niatan yang kuat apa? an itu muktarinun bi fi'alih. Yang namanya niat itu harus segera seiring dengan perbuatan. Kalau cuman ngomong aku pengen ngene, aku pengen ngene, aku pengen ngene, cuman pengen pengen pengen pengen pengen pengen itu bukan niat tapi angan angan Kalau niat harus segera dilakukan perbuatannya. Meskipun cuma dikit. Saya kalau punya duit, saya akan bangun pesantren. Kalau punya du, duit banyak. Maksudnya begitu. Nah, duitnya sidik. Ya segera kamu buat bangun pesantren. Nah, bangun apanya? Minimal beli semennya cuma satu gram. Bukan nawa itu kan. Nah, mampunya segitu terus apa lagi? Mampunya cuma ngasih uang seribu rupiah. Nih seribu rupiah nawa itu. Itu namanya niat pengen bangun pesantrennya dapat meskipun modal seribu rupiah. Ki kurang ajar, modal saya bukan, ganjarannya pesantren. Ini kan curang ini. Innamal a'malu niat, Bukan orang yang cuma ngomong saya uh, pengen bantu bangun pesantren, pengen pengen pengen pengen pengen pengen pengen itu bukan nih niat, tapi itu namanya al-amani. Itu yang namanya angan-angan pal palsu. Niat muqtarinun bi fi'li. Loh. Wah ini ini pelecehan. Saya dikasih gelas besar, Habib Muhammad gelas kecil. Luar lu aku. Ini repot ini. Tukar aja. Saya yang kecil, Habib Muhammad yang besar. Kenapa? Karena badan beliau lebih besar dari saya. Oh, <laughs> katanya pelecehan ini ini pelecehan yang sesungguhnya ini nih. Boleh lanjutkan? Ya, sampai di mana tadi? Lali nih toh ya. Niat. Ya, teh sama susu. Niat. Niat itu harus segera dilaksanakan, bukan cuman angan-angan. Makanya ayah Imam Ghazali niatnya pengen punya anak yang soleh. Pelaksanaannya apa? Doa kepada Allah. Pelaksanaannya apa? Nitipkan anaknya kepada orang yang soleh. Hasilnya meninggal dunia, nggak sempat didik. Oh, anak masih kecil, nggak sempat didik. Allah yang mendidik. Allah yang mendidik innamal a'malu binniyat. Maka Allah wujudkan anaknya jadi waliullah. Loh. Nah, kita kira-kira sudah punya niatan yang kuat belum untuk anak-anak kita? Udahlah, sekarang itu kalau mau nangis nangis buat anak. Ya, jangan nangis anak tidak bisa bayar sekolah SPP nangis. Wah, nangis sok nangis si SPP, ditangisi tetap ya kaya ngono. Ya, terus nangisnya bagaimana? Nangislah bagaimana anak kita biar bisa sholatnya bagus. Baca Al-Qurannya bagus. Nanti otomatis rezeki kita akan mudah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Yang jamin bukan saya, yang jamin Allah. وَمَنْ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih jalan keluar. Bayar SPP belum ada duit, tapi didik anak biar bisa ngaji. Karena kerasnya dia usahanya untuk mendidik anak biar bisa ngaji, Allah kasih jalan keluar. Enggak sampai pusing enggak, enggak sempat. Meh mumet rasidu. Udah gitu, meh mumet rasidu. Iya. Oh, tadi saya tuh ketemu suaminya bibi saya di Kudus. Tadi jam setengah dua belas saya masih di Kudus bibi, suami bibi saya itu stroke struknya lumayan berat. Tadi ngomong sama saya, aku kira arep mati urung terus. Arep mati urung terus sama ketawa. Saya mau meninggal nggak jadi, mau meninggal nggak jadi, mau meninggal nggak nggak jadi. Ya, pokoknya tadi itu meh mumet rasido, meh mati rasido, meh mati rasido, meh meh mumet ora sido mumet. Mau mumet nggak jadi mumet. Untuk orang yang betul-betul bertakwa, kamus mumet itu nggak ada dalam hidupnya. Kata mumet dalam kamusnya itu nggak ada. Mumet nggak ada, pusing ada. lain. Lain lain atau sama? Lain, lain. Kalau pusing itu sakit kepala. Sakit kepala mungkin karena capek, masuk angin, ya kan? Itu Bu, pusing. Kalau mumet ki goro-goro mikir. Goro-goro mikir macam-macam jadinya mu mumet. Kalau pusing itu sakit di fisik, kepala cekot, cekot yaitu nah minum paramek, noralgin dan sejenisnya. Jenisnya insyaallah biidznillah hilang. Tapi kalau mumet diminumi paramek tambah mumet. Noralgin tambah mumet kenapa? Duit metu tuku obat orang waras, waras. Mumetnya loh, bukan pusingnya loh ya. Mumetnya ini loh, mumet. Nah, mumet itu obatnya cuma satu, at-taqwa. Taqwa kepada Allah. Karena yang menyelesaikan urusan semua Allah bukan siapapun. Nah, termasuk ayahnya Imam Ghazali tadi karena takwa kepada Allah, uang warisan habis, mestinya anaknya kan gak bisa ma makan karena enggak ada yang bisa ng ngurus. Ternyata Allah ilhamkan kepada temennya, serahkan anak ini ke pesantren, pesantren yang gratis, yang mau belajar di sana boleh tinggal dan dikasih ma makan. Jalan keluar, solving problem ya selesai, masalahnya selesai. Itu loh cara orang dulu mendidik anak. Walaupun gak nemoni, tapi anaknya terdidik. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita kan mau bahas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kira-kira kumpul sama Nabi Ismail sampai beliau mau disembelih. Itu kira-kira ketemunya sering atau jarang? Hampir gak pernah kan Nabi ya? Bayi, eh, Gak seperti itu Nabi Ismail. Tangisannya keras karena orang itu kalau semakin sehat nangisnya semakin keras. Jadi kalau anak jenengan itu tangisannya keras. Begitu sehat. Ojo nih, jangan. Itu patut disyukuri alhamdulillah. Jantungnya berarti kuat. Gak ada nabi nangisnya pelan. Gak ada. Nabi itu nangisnya ban banter, keras karena menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan kesempurnaan pernaan. Sehatnya luar luar biasa. Itu Nabi Ismail sehat. Begitu bayi diperintah sama Allah tinggal sana di Mekah. Kan semua udah tahu ceritanya. Tinggal di Mekah sama siapa? Ibunya. Ada yang menemani? Tidak. Gak ada yang nemenin. Terus ditinggal di sana, ayahnya kembali ke Sam atau Siri, Syria sekarang. Ketemu? Enggak. Jarang kan ketemu. Kok bisa jadi orang soleh seperti itu? Aja ngomong lah turunan Nabi bubar. Wah, oh, jawaban itu jawaban tidak mutu lah turunan Nabi ya bubar. Kalau dijawab begitu bu bubar itu urusan hakikat. Kita bicara syariat. Caranya kan ada. Nabi itu untuk disuri toladani dicontoh. Caranya bagaimana? Ya lihat bagaimana caranya Nabi Ibrahim dalam hidupnya alaihissalam. Hidupnya hanya untuk Allah. Nah hidupnya untuk Allah ya Allah ngurusi. Kalau kamu menolong Allah, Allah nolong kamu selesai. Gak pakai cara aneh-aneh. Kamu nolong Allah, Allah nolong kamu. Kamu ngurusin urusannya agama Allah, maka Allah ngurusin kehidupan kamu. Itu udah pasti. Tidak mungkin tidak. Gak mungkin. dengan kalau lihat di rumah itu ada orang yang sergap ngewangi ngepel, ngewangi nyapu, ngewangi ubah-ubah, ngewangi isa-isa. Orang itu tidak ngucap apapun, kita pasti tergerak untuk membantu apa kebutuhannya kok. Betul nggak? Yang nganti orang berarti itu menusuk. kewan. Gitu. Kalau sampai nggak nggak tergerak hatinya untuk ngurusi orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan manusia, hewan yang seperti itu. Kalau manusia pasti akan ter tergerak, akan tersentuh. Ini orang kok baik betul ya. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha hebat, yang maha mengerti, yang maha memahami, yang maha mendengar, yang maha melihat, bahkan sesuatu yang paling lembut Allah itu latif bisa mendengar, bisa merasakan semua kelembutan. Lihat hambanya, hidupnya ngurusi urusan-urusan agamanya Allah. Bab sholat, bab poso, bab yang apa meninggalkan yang haram, bab bekti sama Allah. Diperhatikan itu terus. Sing diling-iling dosoku, dosoku, dosoku, dosoku. Bukan ngiling-iling dosomu akeh loh ya, ini bukan. Ini model-model kita semua akeh. Begini, tapi yang empat jari ke belakang ini gak dilihat. Nunjuk-nunjuk -nunjuk kalau ingat dosa orang lain lain, doakan ya Allah, ampuni saudara-saudaraku, ampun diriku. Urusannya itu mintakan ampun, bukan buting. Buting-buting. Ya tentunya sama Allah diperhatikan. Ya Nabi Ibrahim begitu. Diperintah sama Allah, tinggal anakmu di Mekah, ya. Tinggal istrimu yang kamu cintai di Mekah, ya. Tidak protes satu huruf pun tidak bro protes. Nabi Ibrahim nggak ngomong, ya Allah, ya terus nanti saya didik anak saya gimana? Terus bagaimana saya mengasihi anak saya? Bagaimana nanti saya memeluk anak saya? Ini anak saya loh ya Allah. Buah hati saya loh. Apakah begitu? Tidak. Apakah istrinya juga ngomong, Pak, terus pi, aku buat tinggal ijen yang gini. Itu model ibu-ibu ini. ini. Yang begitu-begitu kan model ibu. Ibu. Nabi Ibrahim enggak. Istrinya enggak begitu. Silakan ber pergi. Keluarga dibangun dengan fondasi Allah yang menjadi tujuan hidup. Allah yang menjadi aturan mutlak. Allah yang menjadi sumber segala-galanya. Maka urusannya pun Allah yang menyelesaikan. Anak umur 10 tahun atau di riwayat yang lain umur 12 tahun. Menurut sebagian riwayat belum pernah ketemu bapaknya. Sang ayah kangen pengen lihat anaknya. Pengen lihat anaknya. Atau mungkin udah pernah ketemu tapi baru cuma sekali dua kali. Waktunya cuma seben, sebentar. Berangkat nih bapak nih mau ketemu anak. Eh dikasih mimpi mau masuk kota Mekah mau masuk kota Mekah dikasih mimpi. Mimpinya apa? Menyembelih anaknya. Coba bapak, bapak kalau mimpi nyembelih anak itu bangun tidur gagapan apa enggak? Tambah senang. Naudzubillah min. Dalik sadis bener nih. Ya. Kan gagap ya Allah kok sampai saya nyembelih anak anak saya. Lah Nabi kalau dapat mimpi itu wahyu. Mimpinya Nabi adalah wah, wahyu. Begitu pula mimpinya para ulama. Kenapa al ulama warasatul ambia? Jadi kalau ulama dapat mimpi itu wahyu. Cuman wahyunya bukan wahyuna Nabi, wahyunya wahyu ilham. Dapat ilham, petunjuk dari Allah. Cuman penafsirannya ada, gak asal kemudian ditafsirkan menurut kepalanya sendiri. Gak begitu, ada penafsirannya. Yang bisa nafsirkan ya orang-orang yang hatinya dapat ilham dari Allah, orang-orang yang yang khusus. Jangan percaya sama sebarang tafsirnya orang ya. Oh ya. Kamu kok gak pernah sholat? Saya udah mimpi. Mimpi saya itu menyatakan saya tidak perlu sholat. repot itu ya, setan wi. Nah, itu mimpi dari saya setan yang begitu. Hasilnya ada hari tarwiyah. Ya kan? Di mana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu ragu-ragu. Ragu-ragu. Ini mimpi dari Allah atau mimpi dari se setan. Kok saya nyembeli anak saya. Sampai hari Arafah. Namanya Arafah. Arafah dari Arafahu. Arafahu. Nabi Ibrahim telah mengetahuinya bahwasanya mimpi itu betul-betul wahyu dari dari Allah. Makanya itu sembilan dul Dzulhijjah hari Arafah. Saat yakin itu dari dari Allah. Nabi Ibrahim juga nggak gegabah, nggak asal langsung laksanakan perintah karena ini nggak nggak jelas kan, masih wujud mim, mimpi ya perlu dicerna, perlu dicerna. Walaupun Nabi ya jelas, tapi beliau masih hati-hati, hati-hati. ketemu sama anak. Coba biasanya kalau ketemu sama anak kan kangen-kangenan ya. Ayah, Wah, anak umur 10 tahun kok. Ayah, bapak, peluk. panik, nih, dirangkul. Coba dirangkul Terus jenengan ngomong, aku kon beleh awakmu. Kira-kira anaknya bagaimana? Yang diharapkan orang tua datang dari luar kota dapat oleh oleh. Terus kalau dapatnya begitu kira-kira anaknya bagaimana? Bapak kurang ajar. Ketemu orang tahu kok beli aku ke bapakku apa bocu. Itu kalau anak zaman sekarang gitu ya. Oh, jangankan urusan beleh menyembelih itu memang berat. Anak zaman sekarang itu bapaknya dengan tegap ngomong kepada putrinya, putriku, wah, ada apa ya? Aku telah memilihkan seorang pria untuk jodohmu. Tidak, lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati, gaya nih ngono. Lebih baik aku ma mati. Tawari botolnya, ombenen racun, mundur. Gaya, tapi ya jangan ditawari. naudzubillah men, lalekian tenanan kok ya resiko gitu kan. Ini kadang apa namanya anak itu Orang tua ngomong yang baik, anak udah beron, berontak. Lah coba lihat Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya ngomong jelas-jelas. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Coba kalau didengarkan tuh, ya bunaya. Wah, cakep betul nih. Bapak ngomong sama anak begini ini sudah hampir nggak ada. Betul. Ya kan? Le. Le-nya bukan le sebenarnya dulu. Ger, itu kan enak ya. Orang lu manggil kan ger, halus gitu. Le, halus kan le. Beda. Podo-podo le tapi tekanannya ber berbeda. Coba ini Al-Qur'an mengajarkan manggil anak sing halus. Ya bunayya. Duhai anakku, buah hatiku. Ini kalau bapak ngomong gitu kan anak ya, alah pak biasa wae pak. Wes oh, biasane geradakan kok. Tiba-tiba ngomongin begitu kan rada ah, aneh. Jadi memang enggak enggak enggak geradakan biasanya biasanya emang halus bapaknya, halus. Di sini ada pelajaran kalau emang anaknya mau jadi wali Allah ya bapaknya sama anak ya sikapnya yang baik. Jujur yuk kita nangisi diri kita ya. Kita ini kalau kepada anak kita ya Allah jahat. Jahat sama anak. Sering kita bentak, sering kita ngomong kasar, sering kita itu berlaku aku bapakmu gitu ya macam-macam ngawas gue gitu ya. Nauzubillah min min dzalik. Kadang bapaknya gitu, ibunya lebih ngeri lagi. Sangat sasi ning weteng awakmu kuwi. Buatin sama gregeten gitu kan. Semuanya serba emosional, gregeten, mangkel, pegel sama sama anak. Lah anaknya mau jadi wali gimana caranya? Untuk buat anak jadi wali Allah, maka orang tua harus ada kesucian hati, kebersihan hati kepada anak. Tidak boleh ada sakit hati, dendam kepada anak harus full love. I love you full kata Mbah Surip almarhum. Ya. Cinta sama anak yang full. Saya itu di dapat pelajaran tentang cinta. Nah. Langsung mikir aneh-aneh mesti. Dapat pelajaran tentang cinta saat saya pamitan uh, ziarah wada, ziarah perpisahan saya bukan perpisahan ya, ziarah pamit pulang dari Madinah mau pulang ke Indonesia kan baru umroh dulu ke Mekah ya. Nah, itu pamitan mau pergi Mekah. Di situ biasanya pas ziarah itu sepi-sepi aja lah. Saya suka nyari tempat yang sepi, nggak mau rame, rame. Dan ya jalan-jalan biasa gitu. Cuman karena itu hari Jumat, jadi ramenya luar biasa. Pas Jumatan mau pamit. Lah kok Pas saya jalan ada anak kecil seumuran anak saya Ahmad Anis itu, ya sebesar segitu. Tapi wajahnya itu membuat saya jatuh cinta seumur hidup saya belum pernah jatuh cinta kepada seorang seperti hari itu. Wah, ini luar biasa nih kalimatnya. Coba kalau saya sampaikan pada Habib Muhammad geblak langsung di sini. Iya. Betul-betul langsung saya jatuh cinta sama anak tersebut jatuh cinta. Wajahnya itu ketika lihat saya dan lihat Pak Siswanto Eh, sama-sama uh, kita tuh mendapatkan pandangan-pandangan dicintai gitu loh. Saya nanya, siapa namamu nak? Siapa namamu? Dijawab, nama saya Ismet. Ya, nama saya Ismet. Ismet itu nama orang-orang Turki kalau salah ya. Atau daerah Rusia sana. Daerah Rusia. Banyak pakai nama Ismet. Bisanya bahasa Inggris dikit, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya jalan. Wah, berdesak-desakan. Subhanallah terjadi kemacetan total menuju e, rumahnya Rasulullah SAW. Menuju pembaringan Rasulullah terhadap macet total sehingga berhenti, nggak bergerak. Dari yang di depan nggak bergerak, yang di belakang dorong terus. Kira-kira itu seksekan lah itu? Seksekan. Nah anak kecil ini tidak ada wajah cemberut, padahal ya saya udah bisa. Beliau e, saya itu lewat jalan yang pintas, jadi saya begini, anak ini lewat jalan yang muter begini. Teorinya kalau jalannya itu macet, kira-kira sampainya itu bisa bareng atau nggak bisa bareng? Ya, saya dari pintu depan langsung ke sini. Ya, apa namanya? Saya dari pintu depan langsung ke tempat saya ngajar ini. Ibu atau bapak dari pintu depan muter dulu ke lantai atas, turun ke bawah baru ke sini. Kira-kira sampainya bisa bareng nggak? Nggak. Jalannya Bapak Ibu macet, jalan saya longgar. Kira-kira jeda waktunya panjang atau singkat? Panjang kan? Tapi hari itu aneh. Kenapa? Saya tahu persis anak ini dengan bapaknya jalan muter. Lihat saya muter. Duh, lewat sana jauh itu nanti. Saya lihat macetnya orang. Saya ambil jalan pintas. Di tempat saya berdiri persis sudah ada di samping saya. Saya mesem. Kisopo gitu ya. Sama me, mesem. Sampai sekarang wajah masih masih teringat. Kemudian full didesak dari belakang. Dari depan pun mulai mundur ada desakan ya. Anak ini kegencet, kegencet. Orang tuanya kok diam saja santai. Anaknya di bawah, ini kegencet santai. Nah maka saya lirik-lirikan sama Pak Siswanto itu lirik-lirikan di, hati batin. Yuk junjung bareng gitu ya. Yuk dijunjung bareng. Kesian nih, pengen lihat e, makamnya Rasulullah SAW. Yuk kita duduk bareng. Akhirnya kok iso bareng gitu ya, bisa bareng nggak pakai ngomong nih. Saya angkat, Pak Siswanto angkat, anak itu angkat. Iya bapaknya ya santai, nggak marah biasa aja. Anak itu ya senyum, senyum saja. Tidak ada cemburut, sumpek, gelisah, risau di tengah desak-desakannya manusia itu. Akhirnya kopiah saya saya copot, saya kasih ikan, ya, give for you itu. Bu bahasa Inggrisnya benar apa salah? <laughs> ya kan? Pokoknya iki hadiah buat kamu. Kemudian pakai, dipaskan gitu, kan? pakai. Udah, subhanallah gak lama bisa jalan. Terus kita kita gendong gitu ya, jalan. Sampai di depan makamnya Rasulullah SAW, di rumah Rasulullah, saya turunkan, maka anak kecil tadi mengatakan, terima kasih, kopiahnya dilepas kembali, dipakaikan ke kepala saya, terus di dipaskan sepas-pasnya sama mesem terus gitu ya. Setelah itu berjalan ke arah makamnya Rasulullah, terus saya jalan pulang ya, jalan pergi gitu ya. Saya belum pernah lihat wajah yang yang mencintai seperti itu. Tulusnya luar luar biasa. Nah, kita seharusnya sama anak kita tuh punya wajah begitu. Dan kepada muslim yang lain seharusnya punya wajah begitu. Itu wajah yang susah uh, saya temukan yang yang mirip-mirip wajah Habib Anis itu. Itu yang mirip. Dan hari itu ini sejujurnya saya ngomong, ketulusan wajah anak ini, anak karena anak-anak ya, itu bisa melebihi wajah Habib Anis. Padahal saya ini kenal Habib Anis lama luar biasa. Saya belum pernah ketemu di dunia manusia yang seperti beliau belum pernah. Hari itu. Nah, saya diajarkan sebuah ketulusan. Jadi orang itu kalau bisa mencintai dari hati kepada muslim yang lain itu. Tokno hubbat mahabbatak li ikhwanak itu keluarkan cintamu. Jangan lihat ada dengki, jangan lihat ada iri, jangan lihat ada benci itu pada muslim lain. Nah kita sama anak nonton kalau mangkel. Ayo, apa mana itu? Oh, gimana anak mau jadi aulia? Gimana mau jadi orang yang so soleh? Ayo betul lah betul. Ayo betul lah betul. Kok begitu? Bener enggak ini? Coba dengan saya lihat wajah Habib itu. Tulus luar biasa kan wajahnya? Kalau saya katakan saya ketemu dengan orang yang wajahnya mirip melebihi dikit kira-kira. Kira-kira anak muda itu wajahnya seperti apa? Nah, kita takon menungso apa ya mbuh. Ya kalau tanya itu bib itu manusia atau bukan? Ya enggak tahu. Jadi kalau saya bilang bukan manusia, buktinya mana? Kan repot. Kalau saya bilang manusia, ya saya enggak pernah ketemu manusia seperti itu. Di hati enak enggak itu? Enak ya. Saya kangen kapan bisa ketemu lagi anak tadi itu. Kalau bisa gitu ya pengen, pengen bisa ketemu. Wallahu alam itu siapa? Tapi yang jelas mengajarkan gimana memberikan cinta. Kok semua jadi tegang semua kenapa ini? Membayangkan anak tadi ya. Nah itu bagaimana lihat dengan penuh cinta terus ngucapnya cinta. Saya bayangkan Nabi Ibrahim itu ngomong samanya begitu. Ya bunaya. Bukan tegang. Nah, nah, nah. Enggak, full love. Ya bunaya. ini arafil manami anni azbahuk Fanadur madza tara. Nak, yang kucintai, sungguh bapak ini mimpi uh, menyembelih dirimu. Pendapatmu bagaimana kira-kira? Makanya ini orang tua kalau mau ngomong sama anak, bab sing penting-penting ini enggak usah tegang-tegang. Duduk orang tua, duduk, kita mau bicara. Banyak ada yang model begitu. Jadi anak itu belum diajak ngomong udah apa meneh. Diajak ngomong sudah tak? Takut coba kalau santai Nak, ya. Ini loh. Nah, ngomongnya dari hati dengan sayang gitu. Insya Allah anaknya juga kah? katut. Ketika diucapkan oleh Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara?" Wahai anakku yang ku cintai, sungguh aku melihat diriku ini menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Jawabannya sederhana. Ya eh, abadi, duhe ayahku tercinta. Waduh anak yang alus. Ya, duhe anak, eh, duhe ayahku ter, tercinta. Ya eh, abadi fa'al ma tu'mar. Laksanakan saja yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang yang sabar. Sampai di sini jelas? Jelas? Itu hikmahnya banyak. Saya akan simpulkan karena ini udah jam 10. Percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Yang jamnya kecepatan pasti jam 10 lebih 5, 10 lebih 10. Karena jam di ruangan ini jam itu khilaf. Ayo betul lah betul. Coba lihat jam. Sengaja saya nggak cari, nggak pasang jam di sini takutnya adik lah jam ini kini yo ya khilaf gitu kan. Repot. Jadi hak prerogatif ustad jamnya tergantung jam ustadnya ini. Ya. Jam saya jam 10 lewat satu menit. Ya. Hmm. Boleh saya lanjutkan untuk penutupnya? Tapi belum ditutup loh ya. Closing ceritanya. Karena kisah Nabi Ibrahim itu kalau dibahas salam nggak ada ha? habisnya. Nomor satu tadi ya. Ayahnya itu memang harus berperan sebagai ayah yang soleh. Punya niatan-niatan yang soleh untuk anak keturunannya. Itu ha? harus. Dan niatan itu harus segera diwujudkan dengan perbuatan semampunya. Bisanya apa? Ya udah dilakukan semam semampunya. Itu juga ha? harus. Kemudian sama anak itu cinta. Sama anak itu cinta. Cinta anak itu bukan musuh, anak itu diri kita. Jadi kalau kita marah sama anak kita, berarti kita juga menyakiti diri kita san? sendiri. Kita cubit anak kita, berarti kita mencubit diri kita san? sendiri. Bagian diri kita persis sama itu anak itu ya bagian kita. Makanya anak itu milik orang orang tua. Makanya tidak ada doa yang lebih mujarab bagi anak, lebih kabul seperti doanya orang tua kepada anak. Tidak ada doa yang lebih kabul buat orang tua seperti doanya anak untuk orang orang tua. Itu ada timbal balik yang luar luar biasa. Makanya kita yang cinta sama anak. Cinta itu dari sini, dari hati. Artinya sayang, terus wajahnya teduh ngomong kepada anak tersebut. Nah, biasakan ngomong yang yang baik, yang lembut kepada kepada anak. Insya Allah masalah sebesar apapun akan jadi ringan. Jangan suka mengancam anak dengan ancaman-ancaman yang menyakitkan anak. Tontonan. Ini biasanya biasanya bapak, bahasa bapak atau ibu nih. Coba bapak saya mau nanya, kalau ada orang ngomong gini, tontonan, yang nganti tontonan. Itu yang ngomong gitu bapak atau ibu biasanya? perang antara golongan kanan dan golongan kiri ini. Ya. Jangan pakai bahasa yang mengancam. Nawas kamu, lihat kamu sampai kamu tidak kamu akan saya usir. Ada yang model begitu? Wah era dok pinter, ya wes yang ngono tak minggat sisan. Barang yang minggat, ibu ibu rumah sakit. Gak usah ngomong yang apa aneh ah, aneh. Sampai kento. Oh, Kayak ngomong sama musuh. Anak, bahas dengan cinta. Nah, ngomonglah, belajar kok. Ngomong. Nak, bapak kalau kamu gitu kurang suka. Kamu jangan gitu ya. Mesti lah di rumah, dirungokke. Oh, nak, apa lah seneng kowe ngono mama seneng, mau Mu anak gegeten. Ya Pak, aku cek cilik, awas aku gede tak bales. kan repot karena zaman ini kalau kita lihat eh, yang didik anak kita kan bukan cuma kita, betul nggak? Kehidupan di luar itu lebih banyak mendidik anak kita ketimbang kita, entah itu televisi, entah koran. Anak saya Ahmad Anis itu uh, saya lagi nonton berita televisi ya, nonton beri, berita, pengen tahu informasi yang terkini, uh, biar saya nggak terlalu apa namanya apa istilahnya kurang kurang pergaulan urusan urusan berita ya berita karena berita kan menyangkut kehidupan orang Orang banyak. Yang pokok-pokok nggak semua berita, baru dikit komentar, langsung tak ganti channel patenin cetrat gitu. Abu ah, ya, ya. Itu kok berita TV-nya kok isinya kok korban, korban, korban, korban kok itu. Kenapa, Pak? Kaget saya. Saya matikan langsung. Enggak apa-apa, ada yang kecelakaan, yang jatuh itu namanya korban. Ya. Jadi yang direkam sama dia yang sering muncul Kok korban, korban, korban, korban, korban. Saya nggak nyangka pengaruhnya mendengar itu membuat dia berpikir sampai buat bertanya kepada saya. Saya berarti kan direkam gitu Direkam sama anak. Lah ini yang pas bareng sama saya. Lah kalau kira-kira nggak bareng, kumpul sama teman-teman yang ada di markas ini. Coba kalau informasinya nggak pas terus pilih. Kumpul sama misalnya Mas Ansori. Kok ada korban kenapa? Ya erang genah ya korban, nah, repot kan ya. Misal kan mungkin ada orang yang guyon sak kecekele jawabnya kan. Yang didik itu kan banyak, bukan cuma kita, tapi orang-orang yang bersama kita itu menjadi pendidik anak anak kita, masyarakat di luar jadi pendidik anak kita, televisi jadi pendidik anak kita. Kan tidak gampang ini. Makanya kita butuh perjuangan yang lebih zaman sekarang untuk merenggut hati ah, anak jangan sampai anak itu mendengarkan yang lain. Harus bisa bapaknya jadi tempat mendengar dan dia menjadi pendengar yang baik untuk bapak dan ibunya. Kira-kira sanggup kita berjuang memperbaiki anak-anak kita masing-masing? Anak dan cucu sanggup? Sudah ngantuk belum? Saya sudah. Oh saya itu tadi malam jam 8 dari Jakarta naik mobil. Tadi jam setengah 12 sampai di Kudus. Dari Kudus nyetir sampai ke Solo. Sampai Solo mampir di Andong dulu. Dari Andong ke Solo baru. Solo baru cari ini speaker dua ini yang biar nanti kalau pengajian dan pas maulid suaranya bisa bisa enak. Dari Solo baru saya pergi ke Gemblekan ya. Cari komputer untuk kerja untuk nulis buku sebanyak mungkin. Terus pulang ke, ke rumah. Sampai di rumah baru duduk sebentar sebentar install komputer sama teman, duduk sebentar, sudah waktunya harus ngajar, berangkat ngajar, ketemu jenengan-jenengan, alhamdulillah enggak bosan. Ya karena wajah jenengan pelipur lara saya. Oh tenang ini. Serius ya. Makanya saya nggak pernah insya Allah nggak pernah sumpek gara-gara mandang wajah orang-orang yang soleh. <laughs> Bener nih, nggak soleh nggak tekan sini pasti. Ya kalau sampai sini ini berarti orang-orang yang soleh. Perkara solehnya satu persen dua persen yang tahu hanya Allah loh ya. Kan saya husnudonnya begitu. Nanti selesai ngajar ada rapat untuk acara hari A Ahad. Selesai rapat, saya harus buat makalah satu lembar. Malam ini juga harus saya fotokopi seribu eksemplar. Nanti insya Allah jam setengah empat subuh saya harus sudah berangkat ke Trenggalek. Jam delapan harus sudah ceramah di Trenggalek. Ada pertemuan dengan kurang lebih seribu, seribu atau sembilan ratus sampai seribu tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seterenggalek. Yang punya pesantren, yang ustadz itu dikumpulkan untuk pemantapan akidah halus sunnah wal, wal jamaah. Pulang sampai di Solo Insya Allah sore, sore terima tamu, ada jadwal terima tamu hari sore, sorenya. Insyaallah ba'dal Isya berangkat ke Seragen. Ya, sebelum berangkat ke Seragen, genahkan urusan di Masjid Agung. Nanti sampai Solo ya tengah malam ke Masjid Agung, kemudian besok pagi-paginya hari Ahad acara di Masjid Agung. Setelah itu masih ada acara lagi dan seterusnya dan seterusnya. Mumpung Cik Nom. Meskipun rambut sudah putih Bukan berarti usianya putih, usia masih hitam. Tapi insya Allah dunianya bukan dunia kelam. <laughs> Masuk dunia kelam terus ya. Paham maksud saya? Sudah ya? Orang paham berarti. <laughs> Insya Allah cuma depan kita sambung lah lagi. Nah sekarang Bip Muhammad biar ngasih sepatah, dua patah, lima patah kata Terus nanti saya mau mengumumkan beberapa pengumuman ya. Tolong pendengar Radio Lidayah dicamkan dulu. Nanti saya lanjut pengumumannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Hari Ahad besok. Ini kan Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu ya. Minggu B besok. Jam 8 pagi Masjid Agung Surakarta. Tanggal 13 Oktober. Ya minggu besok ini. Jangan sampai nggak datang ya. Please. Datang ya. Loh, Ibu mau pamit. Jangan pamit ya, Bu ya. Tiada pamit untukmu. Bapak kira-kira siap datang? Sendiri atau pak rombongan? Manusia atau jin? Semangat. Oh, rombongan. Jin. Wah, ora iso nonton. Repot. Bawa manusia sebanyak mungkin, jin biar ikut nanti. Ya. Setuju? Pendengar saya minta dimanapun anda berada Pemirsa, penonton Hari Ahad besok tolong jadikan Masjid Agung itu penuh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah InsyaAllah Teman-teman dari Malang Karena acaranya bebarengan Jadi malam Ahad mereka kan ada acara udah terjadwal Tapi insyaAllah Justru pengurus-pengurus intinya mau datang Ya pengurus intinya itu ada dua bis, Kemudian mungkin yang derekkan sekitar ada 60 mobil mungkin itu dari Malang. Ya, mobil pribadinya mungkin sekitar 60 mobil pribadi. Dari Jogja mungkin sekitar tiga bis atau empat bis saya kurang tahu. Yang yang pasti kalau salah tiga bis itu dari Jogja bis besar ya. Besar. Soekarjo kira-kira mau menurunkan berapa kontainer? Hah? Masukkan bis kan sidik no kontainer kan di met met met met, met gitu kan akhirnya kunci mati gitu ya. Wong trainer dipenet-penet itu. Pokoknya ajak sebanyak mungkin. Setuju? Yang niat hadir, saya nggak ngomong yang bisa. Yang niat hadir angkat tangan. Niat orang duwe kebangetan. <laughs> Allah niat hadir kabeh ya. Nah, tapi yang namanya niat itu harus segera diamalkan. Makanya jenengan pulang dari sini langsung woro-woro terus mulai detik ini sampai seterusnya woro-woro ajak teman temannya. Pokoknya hari Ahad jam 8 pagi Masjid Agung. Temanya 20 ribu yasin untuk hajat Anda menuju Solo kota santri. Jadi kita punya hajat apa mau baca yasin 20 ribu kali. Satu orang cukup sekali kalau yang hadir 20 ribu. Kalau yang hadir 5 ribu berarti kita baca yasin 4 kali. Karena janji saya 20 ribu yasin. Kalau yang hadir cuma 2 ribu, ya pengen 10. Yang hadir cuma dua orang, lah rotok mumet. Masing-masing baca seribu kali topo di Masjid Agung nanti. Pokoknya 20 ribu yasin untuk hajat hajat kita semua. Setuju? Nah, sama saya akan menerapkan zikir la ilaha illallah. Kita akan terapkan pikir tersebut. Enak tadi diajak zikir itu? Zikir kalimat tauhid enak kan? Nah, insyaallah nanti hari Jumat depan jangan lupa kliwon. Jumat kliwon kan? Gak ada libur. Hari rayanya kan sudah lewat. Setelah hari raya kan baru hari Jum'at. Jumat entah hariannya tanggal berapa saya belum tahu. Mestinya kan sudah diumumkan ya tanggal berapa. Cuman saya belum belum cek tanggalan. Yang penting hari Jumat depan tidak libur. Pesolatan hari Selasa dan Rabu libur. Tapi kalau eh, Maulid hari Jumat majelis ini tidak li, libur. Jangan lupa Jumat depan itu Maulid Simtud Duror. Tolong hadir karena nanti kalau jenengan rawuhnya nggak banyak eman-eman nasinya yang makan nanti teman-teman saya. Daripada dimakan teman-teman saya yang udah sering makan, lebih baik dimakan jenengan-jenengan yang jarang makan. <laughs> Maksudnya jarang makan nasi gudangan gitu kan. Ya kalau yang di sini kan ya memangani ya skui baik gitu kan. Gudangan. Kalau jenengan kan makannya daging, sate, macam-macam kan tempe, tahu dan lain sebagainya. Kalau saya dan teman-teman saya itu makannya ya begitu-begitu dan yang begitu Begitu. Cukup jelas? Nah, ini Pak Muhammad biar ngasih beberapa kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen saya garis bawahi Terus terang saya tadi waktu berangkat ke tempat ini Suasana hati itu kalau bahasa sekarang galau Jadi kontroversi hati saya itu sedang suram. Waktu berangkat ke tempat ini. Karena memang saya kan ada murid beberapa murid yang ngaji di rumah. Kok kebetulan ada beberapa yang rotok ganyang gitu tuh. tuh. Terus saya pengen ini kalau sampai ketemu saya wah bahaya ini, ini ketemu saya malam ini. Tak hajar habis-habisan, bukan hajar fisiknya bukan loh. Tapi habis itu setelah duduk di sini terutama dengarkan bab cinta dan bab tulus tadi. Saya langsung mikir apakah wajah saya ini sudah tulus apa belum? Sudah apa belum ini? Sudah atau? Saya kan juga sudah kumpul sama Beb Nova kan sudah ikut berkarisma sedikit-sedikit kan. -sedikit, Ya itu sedikit belum banyak. Saya tahu juga kalau sedikit. Terus kemudian saya lihat, loh, yang kita keluarkan itu pasti akan direspon. Kita kalau seandainya kita ngaca, kan al mukmin miratul mukmin. Orang mukmin itu kaca bagi yang lain. Di antara salah satu makna daripada ucapan itu hadis itu ya, ya. Di antara salah satu makna daripada hadis itu yang kita keluarkan sama saudara kita sesama mukmin, yaitu yang akan kita terima. Jenengan kalau ngaca terus senyum, yang jenengan, jenengan lihat di kaca siapa? Senyumnya jenengan atau senyumnya tuyul? Senyumnya jenengan semuanya kan? Tidak mungkin, tidak pernah ada ceritanya, Beb, saya kok ngaca, saya senyum tapi yang di kaca merengut, Beb. Kaca stres itu namanya. Atau mungkin kaca pecah itu berarti yang kita keluarkan, kalau kita yang kita keluarkan itu banyak, semakin banyak mengeluar, kita ini mengeluarkan cinta, maka akan semakin banyak pula kita mendapatkan cinta. Ini kalau mau dicatat boleh ini kata-kata ini. Ini kata-kata hikmah hari ini. Semakin banyak kita mengeluarkan cinta, maka semakin sering kita akan mendapatkan cinta. Makanya Nabi Muhammad SAW itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu penuh rasa cinta, penuh kasih sayang sama semua alam semesta ini. Jadi yang cinta sama Nabi itu bukan cuma manusia. Bukan cuma loh, kadang-kadang orang itu belum masuk Islam sudah jatuh cinta sama Nabi banyak. Banyak orang itu kadang-kadang tertarik jatuh cinta padahal belum kenal cuma sekedar ngelihat. Saya masih ingat nih karena bahasa Habib Anis pernah waktu itu Habib Anis di Subang waktu itu ada mesin untuk pembuat roti di antara salah satu teknisinya itu orang non muslim Chinese. Itu ketika niat Habib Anis mengeluarkan HP-nya mutu Habib Anis berkali-kali nggak pakai berhenti. Belum Islam, non muslim waktu itu. Salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tinggal waktu itu beliau dakwah keliling dari tempat ke tempat yang lain. Pernah suatu ketika itu tinggal di London waktu itu. Karena memang diundang sama salah satu anggota parlemen yang muslim. Ditinggal di salah satu apartemen. Itu kalau ketika beliau jalan ke masjid. Waktu itu beliau jalan ke masjid itu pakai pakaian lengkap. Pakai sarungnya, pakai jubahnya, pakai surbannya, pakai selendangnya itu dipakai semuanya, jalan pakai tongkat ke masjid. Itu cuma karena ngeliat ini, beberapa orang yang ngeliat masuk Islam. Ketika ditanya, kamu kok masuk Islam kenapa? Saya ketika ngeliat orang itu menjalankan ajaran agamanya, saya yakin agamanya dia itu pasti agama yang benar. Kita yang punya kebiasaan ke masjid, kalau kita berangkat ke masjid dan dan rapi, Kemudian kita berangkat ke masjid, siapa tahu orang yang lihat kita bisa katut sembahyang ke masjid, setiap dia sembahyang ke masjid dapat pahalanya. Tapi kalau berangkat ke masjid, kopet, mambu misalkan, pakai sendal yang jelek, pulangnya bawa sendal yang bagus. Eh ini dosa ini namanya. Itu juga satu-satu cerita diantaranya juga namanya Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad itu mungkin kalau nyari fotonya di Google sudah ada lah. Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad ini salah seorang ulama. Jadi memang wajahnya itu luar biasa. Beliau dakwahnya di Afrika. Dakwah di Afrika kurang lebih 100 ribu orang masuk Islam karena berkat dakwah beliau. Di atas jumlah itu. Kemudian yang lebih hebatnya lagi, beliau tidak bisa ceramah masukkan orang ke agama Islam tapi tanpa ceramah bisa. Jadi beliau itu kalau cuma didik ngajar gitu bisa. Ngajar nanti kalau ada masuk Islam diajari sama dia, kemudian muridnya yang paling pinter disuruh ceramah. Setelah selesai muridnya ceramah, beliau bangun. Ada nggak yang kepengen masuk Islam seperti dia? Nanti berapa orang angkat tangan, di apa, tidak selaman syahadat masuk Islam. Bahkan di antara orang-orang yang masuk Islam ketika ditanya belum kenal sama beliau langsung datangi saya kepengen ikut agamamu. Kenapa? Saya ketika lihat wajahmu saya yakin kamu itu pasti orang istimewa. Tolong ajari saya gimana caranya saya untuk belajar agamamu. Masuk Islam modelnya kenapa? Karena cuma lihat wajah yang penuh cin, cinta. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa memiliki wajah yang tulus. Semakin sering memberikan cinta sehingga kita pun juga sering mendapatkan cinta. Amin Allahumma. Amin. Cukup ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.